Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwani fil azani Allahikum. Kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan dua ayat yang telah disebutkan oleh Nabi sebagai al-ayatul jami'atul fadha. Ayat yang sangat mencakup makna yang dalam dan dia ayat yang tersendiri, artinya ayat yang istimewa. Yang ayatnya pendek tetapi maknanya luar biasa, maknanya sangat umum. Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan mithqala dzarrah, seberat dzarrah kebaikan, yarah, maka dia akan melihat. "Wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan seberat dzarrah keburukan, maka akan dia melihatnya. Dan ini kita tahu dalam kaidah usul fikih bahwasanya jika suatu kata atau kalimat yang nakirah disebutkan dalam konteks syarat, maka akan memberikan faedah keumuman. Dan ini konteksnya konteks kalimat syarat. Barang siapa? Maka demikian. Persyaratan ada jawabannya. فَمَنْ miskolah مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا Barang siapa yang melakukan kebaikan apapun, khairan di sini umum. Meskipun seberat zarrah, yarahu maka dia akan melihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Di sini Allah menggunakan syarran dengan nakirah, dengan tanwin. Dalam kaidah usul artinya pemberi keumuman, Barang siapa melakukan keburukan apapun meskipun sebesar seberat zarrah, dia akan melihat hasilnya. Ini ayat yang saya katakan tadi, ayat yang membuat Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Kenapa? Karena mengingatkan kita bahwasanya tidak ada yang luput dalam Islam. Allah tidak akan meluputkan, tidak ada yang terlalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit apapun. Dan zarrah dalam bahasa Arab ada tiga tafsiran para ulama makna zarrah. Zarrah artinya adalah semut kecil. Semut kecil semut yang baru lahir yang kecil, semut aja udah kecil ya. Gimana anak semut yang baru lahir? Kecilnya kayak apa? Kalau taruh di tangan kita, kita nggak ini nggak ada beratnya sama sekali. Ini disebut dengan zarah, semut apa? Kecil. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthadidz dzar fi suratil rijal. Atau kama qala Nabi SAW bahwasanya orang-orang yang sombong dan angku pada hari kiamat akan dibagikan oleh Allah pada hari kiamat. Kalau mereka sombong di dunia, merasa besar, merasa tinggi, merasa hebat, merasa berkuasa, sombongnya luar biasa pada hari kiamat kelak dibagikan bentuknya manusia kecilnya seperti semut kecil. Kamsalidzar. Sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Mereka merasa besar, merasa sombong, di hari kiamat dibangkitkan kecil. Hampir-hampir diinjak oleh manusia yang dibangkitkan bersama mereka. Jadi di antara makna zar adalah semut kecil. Ini makna pertama yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Makna yang kedua, yang disebut oleh ahli tafsir, zar adalah seorang kalau meletakkan tangannya di debu, kemudian dia angkat. Maka sisa debu di tangannya itulah zar artinya sangat kecil. Sangat kecil. Penafsiran yang ketiga makna zar kata mereka, zar adalah atau dzarrah adalah sebagaimana di siang hari kita melihat matahari, ada cahaya matahari, di sela-sela cahaya matahari ada debu-debu yang berterbangan. Atau suatu benda-benda kecil yang yang seandainya tidak ada cahaya tersebut kita nggak lihat. Tetapi dengan ada cahaya tersebut nampak ada butiran-butiran kecil di udara, itulah zar. Yang kalau kita timbang nggak ada beratnya, tidak kerasa. Kita pegang pun nggak kerasa. Artinya Allah menjelaskan bahwasanya kebaikan apapun sekecil apapun, bahkan sampai-sampai tidak ada beratnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Adil. Dan Islam Maha Adil. Tidak ada yang terluputkan. Oleh karenanya Said bin Jubair rahimahullah muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu Tatkala dia menafsirkan ayat ini dia mengatakan, sebagian orang tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Di antara ciri-ciri ahli surga, ciri-ciri mereka wa yut'imuna ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Mereka berikan kepada orang miskin, kepada anak yatim dan kepada orang yang sedang ditawan. Kata Allah ala hubbihi. Jadi makanan yang mereka berikan bukan makanan bekas atau makanan nggak enak, enggak. Ala hobi mereka suka makanan tersebut. Ini ciri-ciri orang yang masuk surga, memberikan kepada orang lain dengan perkara yang dia sukai. Makanya Allah mengatakan ta'ama ala hubbihi. Mereka memberikan makanan padahal mereka cinta, suka dengan makanan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada anak yatim dan kepada orang yang sedang ditawan. Tatkala turun ayat ini, sebagian sahabat atau sebagian orang tatkala didatangi oleh peminta-minta. Kemudian dia cek di rumahnya tidak ada makanan, cuma makanan sedikit kayaknya tidak pantas untuk dikasihkan kepada orang miskin tersebut. Akhirnya dia tidak kasih. Karena dia merasa kalau mau ngasih sesuatu harus yang bernilai. Kalau tidak bernilai, dia tidak punya. Bukan bukan orang yang pelit. Memang kebetulan tidak punya. Kita berbicara tentang orang yang tidak punya. Bukan orang yang punya terus ngasihkan barang sedikit. Enggak. Ini berbicara tentang kaum muslimin yang mereka tidak punya, dan mereka ingin bersodakoh, tapi apa yang mereka miliki sepertinya tidak pantas buat para peminta-minta tersebut. Maka turunlah firman Allah ini. Wa ma مِثْقَالَ ذَرَّةٍ dzarratin يَرَى Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit apapun, dia akan lihat hasilnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, tidak mesti barang yang banyak, kalau kita nggak punya jangan kita paksakan. Yang sedikit itu jangan kita juga tahan, jangan kasihkan meskipun sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ittaqun nara walau bisyakit tamrah. Hendaknya kalian takut kepada Allah dan jauhkanlah diri kalian dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma. Rasulullah SAW tidak mengatakan bitamratin wahidah dengan sebutir korma tidak. Bishikit tamra itu sebagian dari korma. Semampunya apa yang kalian beri kasih. Yang penting ada sodako yang diberikan. Yang penting ada amal soleh yang dilakukan. Rasulullah SAW mengatakan, La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika wajhin talq. Janganlah kalian meremehkan kebajikan apapun, meskipun kalian bertemu dengan saudara dengan wajah ceria, dengan wajah senyum. Ini juga pahala. Antum kira antum senyum sama orang, tidak ada pahalanya. Ada pahalanya. Dan malaikat akan menunjukkan catatan amalan tersebut. Tidak ada yang luput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Yang catat malaikat. Karenanya yakinlah, kebajikan sedikit apapun yang kita lakukan, sedekah sedikit apapun yang kita lakukan, salat apapun yang kita lakukan, ah, dicatat oleh Allah dan akan kita lihat hasilnya. Kita bantu orang lain meskipun tidak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Kita sedekah kepada fakir miskin meskipun hanya sedikit. Meskipun tidak ada yang tahu, Allah maha tahu. Karenanya, jangan pernah meremehkan kebajikan meskipun sedikit apapun. Bukankah gunung tidak tersusun kecuali dari debu-debu atau dari pasir, kemudian lama-lama menjadi gunung? Kalau tidak ada pasir yang pertama, maka tidak akan menjadi gunung. Demikian pula, gunung-gunung kebaikan tidak mungkin terjadi kecuali dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan yang paling utama adalah niat yang tulus. Betapa banyak sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat yang tulus. Karena niat yang tulus. Kita senyum sama orang, senyumnya karena Allah. Bukan karena pingin apa? Ada keperluan baru senyum-senyum. Gak ada keperluan gak senyum-senyum. Ini. Tapi kita berusaha senyum karena Allah. Senyum karena Allah. Ya akhi sebagian orang. Salaman saja, sombong. Orang sebagian assalamualaikum. Dia kadang salam tidak melihat orangnya. Dicuekin tidak dilihat. Kenapa tidak salam lihat orangnya? Kenapa kita tidak tahan tangannya? Bukankah kalau kita tahan tangannya berbagai macam dosa berguguran? Dicuekin sama yang beri salam. Sementara yang beri salam begitu semangat. Assalamualaikum. Ya, ya waalaikumsalam. Kadang beri salam nggak lihat. Assalamualaikum. Nggak ngelihat. Ini gimana seperti ini? Kenapa dia sampai begitu? Karena keangkuhan. Tidakkah dia tahu jika dia senyum kepada saudaranya dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Terlalu banyak senyuman yang hilang darinya dan terlalu banyak pahala yang luput darinya. Makanya seorang berusaha mencari pahala dalam segala kondisi. Jangan dia remehkan apapun. Mau dia senyum, mau dia jabat tangan, mau dia bertutur kata yang baik. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata Nabi Alaihi Wasallam. tutur kata yang baik sedekah. Apa saja kesempatan untuk beramal soleh kita beramal. Sedikit apapun jangan kita pernah lalaikan. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.